اللهم صل على محمد وآل Muhammad وعجل فرجهم uh, terima kasih banyak kepada Syed Hussein dan Alhamdulillah uh, sudah selesai siarah Ali Yasin dan salam dan tahniat kita kepada Imam Zaman Ajalallah Ta'ala Farajahul Sharif uh, minggu yang lalu berarti beberapa hari yang lalu ada wafat Imam Khomeini di Iran. Dan kalau kita mau membahas dan berbicara tentang revolusi Islam Iran, yang apa pahlawan revolusi Iran adalah Imam Khomeini. Dan lahirnya sederhana salah satu sadat habaib tetapi batinnya penuh makrifat dan sangat-sangat apa penuh irfan karena itu, semua hmm. perkataan beliau menarik untuk rakyat Iran dan semua kata-kata beliau eh, menurut kita bukan sumbernya sumber duniawi, sumber ukhrawi dan sumbernya adalah sumber ilahi. Karena itu semua rakyat Iran mengikuti beliau dan sudah alhamdulillah memang revolusi Islam Iran. Itulah berkah wujudnya Imam Khomeini di, di Iran. Banyak apa peringatan cerita dan kisah tentang kehidupan Imam Khomeini. Tetapi insya Allah nanti kalau ada kesempatan lagi kita akan membahas tentang kehidupan Imam Khomeini. Kemudian apa eh, di Hari-hari depan, hari Sabtu adalah hari kelahiran Imam Ali bin Musarrita alaihi salatu wassalam. Imam ke-8 dan Alhamdulillah beliau wujudnya berkah bagi bangsa Iran dan menurut eh, apa kita kepada semua apa orang Islam, orang Muslim. Wujudnya berkah bagi uh, semua kita. Dan kita bangga uh, yang uh, wujudnya dan apa kuburan beliau berada di Iran, di kota Mashhad. Dan salah satu gelar dan sifat mm, nama beliau alimi Ali Muhammad. Berarti ulama di antara Ali Muhammad. Walaupun ilmu Amir al-Mu'minin banyak. Walaupun ilmu apa eh, Abu Abdullah al-Husain banyak sekali. Tapi beliau sudah apa eh, digelar dengan Alimi Ali Muhammad. Kenapa? mungkin dalilnya begini bahwa eh, apa ada sebahagian kisah di kehidupan beliau sudah terjadi di kehidupan beliau yang menjelaskan apa apa pengetahuan dan ilmu yang luar biasa apa eh, Imam Ali bin Musa Ridha kepada umum Berarti umum manusia pada waktu itu yang ada apa misalnya ada uh, pembahasan beliau sama orang uh, Nasrani, orang Yahudi, orang Zoroaster itu sudah terjadi di hadapan Ma'mun laknatullah alaih. Ma'mun uh, apa dalilnya untuk hantam Islam untuk apa e, menghinakan Imam Ridha alaihi salatu wasalam. Tetapi ilmu Imam Ridha alaihi salatu wasalam luar biasa. Karena itu beliau sudah menjawab dari buku-buku mereka, dari keyakinan-keyakinan mereka. E, karena itu sudah digelarkan beliau apa alim ali Muhammad. Semoga insyaallah kita mendapatkan syafaat Imam Ali bin Musa Ridha alaihi salatu wassalam khususnya di apa hari kelahiran beliau banyak berkah banyak rizki kita dari Imam Ridha pada waktu yang apa eh, hampir eh, 10 tahun yang lalu saya mau membeli satu rumah. Saya tawassul kepada Imam Rito. Dan karena dengan uang itu tidak ada rumah yang bagus, tawassul itu alhamdulillah apa menyebabkan uh, satu rumah yang luas alhamdulillah saya sudah beli dari satu orang Berarti itulah tawassul kepada beliau. Setiap kali yang saya tawassul kepada Imam Ridha alaihi salatu wassalam, Alhamdulillah beliau menjawab kepada saya. Itulah berkah wujud beliau dan tawassul kepada beliau. Karena itu insyaallah tausiah saya. Kita senantiasa tawassul kepada Imam Ridha. Dan itulah apa nama beliau Imamur Rauf. Rauf maksudnya apa pengasih. Apa penyayang kepada semua pengikutnya. Dan semoga insya Allah syafaat beliau dan perhatian beliau insya Allah senantiasa berada kepada kita insya Allah. Sallu ala nabi wa alih. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Eh, pahala majlis kita dan niat kita insyaAllah malam ini kepada Imam Ali bin Musarrita alaihi salatu wassalam bersama ibu beliau Siti Toktam atau Najmah atau Samanah kalau apa kita mau niat menyebarluaskan ya nama Ahlul Bait, nama-nama Ahlul Bait. Ibu-ibu Ahlul Bait salah satu nama bagus untuk putri kita dan eh, anak-anak uh, kita adalah najma adalah Samana, adalah Tuktam. Itulah nama ibu Imam apa Ali Musa Ridha alaihi salatu wassalam. Niat kita Imam Ridha sama ibunya Najmah Khatun dan kita insya Allah niat Imam Khomeini insya Allah semua mereka insya Allah mendapatkan uh, pahala majlis kita, majlis Qur'ani kita insya Allah. صلوا على النبي وآله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم kita mau mulai surat asy عتوا الانشراح ألم نشرح laka sadrak. Sebelumnya saya membaca surah ini dan insya Allah nanti kita akan membahas tentang ayat-ayatnya dengan niat tersebut.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 Tempatnya di Al-Qur'an apa 94 berarti surah 94 Al-Qur'anil Karim dan termasuk 8 ayat dan surah Makkiyah itu. Kita sudah membahas surah yang biasanya ayat-ayat pendek dalamnya surah itu Makkiyah. Yang panjang ayatnya adalah surat Madaniyah itu. Maksudnya Makkiyah dan Madaniyah itu, Makkiyah itu maksudnya apa sebelumnya hijrah Rasulullah menuju apa Madinah itulah namanya Makkiyah. Dan seterusnya atau sesudahnya beliau hijrah Madinah di kota Madinah, surah-surah yang turun atas Rasulullah namanya surah Madaniyah itu. Biasanya ayatnya panjang, biasanya tentang hukum fikih, biasanya apa e, pembahasan Rasulullah dan eh, orang-orang Islam sama orang Yahudi dan Nasrani. Berbeda dengan surah uh, Makkiyah itu karena uh, semua pembahasan Allah Subhanahu wa taala sama orang musyrik itu bersama orang musyrik sama orang-orang musyrik atau tentang semua penciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk dalil apa sebagai dalil untuk mereka. Itulah kaidahnya maka tapi itulah biasanya begini bukan semua itu adalah dalil untuk jadi surah Makkiyah atau Madaniyah. Berarti ada sebahagian ayat mungkin pendek, tapi itulah Madaniyah atau berbesar. Barang siapa yang membaca surah Al-Insyirah, itulah fadilah surah ini, kemuliaan surah ini di lisan Rasulullah begini bahwa barang siapa yang membaca surah Al-Insyirah seperti orang yang hmm. apa eh, sudah bertemu eh, berjumpa sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mendapatkan dua riwayat. Yang pertama, kalau ada kesedihan di kehidupan orang tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan dan menghilangkan kesedihan tersebut, kedukaan tersebut. Itulah satu riwayat. Satu riwayat lain begini, barang siapa yang membaca surah ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberinya pahala yang besar. Pahala ini begini, orang itu melihat Rasulullah yang sedih dan orang itu mengatasi kesedihan tersebut. Dan menghilangkan apa kesedihan tersebut. Berarti itulah pembantu untuk Rasulullah yang luar biasa itu. Dari Imam Bakir alaihi salatu wassalam sudah diriwayatkan barang siapa yang pada siang dan malam membaca surah ini apa akan mati sebagai syahid dan akan dibangkitkan sebagai syahid. Dan Allah hmm. subhanahu wa ta'ala menghidupkan hambanya sebagai syahid. Dan kalau dibangkitkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala seperti orang yang di dunia sama Rasulullah sudah memperjuangkan kepada orang musyrik. Itulah pahalanya surah Al-Insyirah. Banyak berkah ya, untuk surah ini di riwayat-riwayat kita. Tapi kita masuk di surah Al-Insyirah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak. Di surah At-Tuha, kita sudah membahas surah ini bersama surah Al-Insyirah. Berarti ayah-ayahnya apa teratur. Kita kalau memperhatikan lagu yang ada di surah Ad-Duha begini. Alam yajid yatiman fa'awa. Itulah lagunya. Begini kita harus membaca. Wa wajadaka dhallan fahada wajadaka ailan fa'aghna. Dengan lagu ini kita membaca surah Asy-Syafi. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Begini ya. Kedua-duanya sama. Batinnya sama. Ayat-ayatnya sama. Berarti di dua surah Allah subhanahu wa ta'ala mau menjelaskan beberapa nikmat yang besar yang memberinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di surah Ad-Duha Allah Subhanahu Wa Taala sudah apa menjelaskan sebahagian nikmat. Seperti apa? Seperti apa uh, Rasulullah sudah yatim pada masalah kecil. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala apa melindungi Rasulullah atau Rasulullah tanpa ilmu, tanpa pengetahuan. Allah subhanahu wa ta'ala memberinya ilmu. Rasulullah seorang miskin. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala apa menjadikannya kaya. Seorang kaya, seorang yang penuh ilmu, penuh apa uh, pengetahuan. Itulah berkah Ah, apa nikmatnya kepada Rasulullah. Tapi di surah Al-Insyirah Allah Subhanahu wa taala mau uh, membahas tentang sebahagian nikmat yang lain. Berarti surah ini tempatnya asli setelah surat Ad-Duha. Karena itu barang siapa yang membaca surat Ad-Duha dalam apa salat apakah boleh atau tidak boleh secara fikih tidak boleh. Kenapa? Karena asalnya dua surah ini satu surah. Para marja sudah apa memberi fatwa begini. Barang siapa yang membaca surat al tuhat di rakaat pertama harus tambah surat Al-Insyirah seterusnya. Kemudian ruku, kemudian sujud. Berarti kalau terpisah surat al duha dari surat al insyirah Sebenarnya orang itu apa memisahkan satu surah. Berarti masalah itu membatalkan, membatalkan salat wajib. Itulah hukum fikih. Dan biasanya ulama kita, mayoritas ulama kita fatwa mereka begini. Seperti surah ini adalah surah uh, apa Al-Fil dan Al-Quraisy fil dan Quraisy itu. Itulah eh, apa maknanya juga sama dan asalnya satu surah, bukan dua surah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam nasrah laka sadrak." Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukanlah kami telah melapangkan untukmu dadamu. Alam nasyarah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Tapi beban yang berat. Alladhi angkata zahrak. Beban itu yang apa? Memberatkan punggungmu. Alladhi angkata zahrak. Ada di ayat-ayat ini ada beberapa masalah. Yang pertama, masalah yang pertama adalah masalah syarhus sadr Kata syar maksudnya apa? Maksudnya Di sebahagian buku sudah diterjemahkan kata syarhus sadr apa melapangkan dada lapangan dada atau apa seorang yang sabar seorang yang istiqomah itu seorang yang menerima semua kesulitan-kesulitan duniawi itu. Itulah salah satu contoh untuk apa syarhus sadr itu. Di sebahagian terjemahan sudah diterjemahkan syarhus sadr itu dengan ketenangan atau sakinah. Sakinah manusia. Itulah syarhus sadr. Berarti kalau kita memperhatikan semua terjemahan-terjemahan itu sama. Satu orang yang mempunyai syarhusat, khusus, orang itu sangat-sangat tenang di kehidupannya, di dunia. Banyak mungkin masalah di kehidupannya, banyak kesulitan, banyak apa musibah mungkin. Seperti Nabi Yakub banyak musibah di kehidupannya. Tetapi senantiasa rito, senantiasa apa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Kenapa? Karena tahu, beliau tahu semua musibah itu, semua masalah itu ujian Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemaslahatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang satu manusia berpikir begitu, semua masalah itu, semua kesukaran itu jadi tenang, jadi apa sederhana, jadi mudah di kehidupannya. Itulah namanya syarhus sadr. Di salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman afaman syarah Allah sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan dadanya. Dengan apa? Dengan agama Islam. Berarti itulah apa lahirnya kepada orang-orang musyrik, orang-orang Nasrani atau Yahudi yang menerima Islam. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan dadanya dengan agama Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Orang itu sebenarnya ber, apa, mempunyai nur. Dari siapa? Dari Tuhannya. Fahuwa ala nurin min rabbih. Atas cahaya Tuhannya. Atas nur Tuhannya. Itulah ayat itu. Dan beberapa riwayat yang insya Allah nanti kalau ada waktu untuk kita kita insya Allah mau menjelaskan ayat ini insya Allah. Itulah namanya syarhus sadr. Kalau kita melihat sejarah doa pertama dan apa uh, pertolongan pertama Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah syarhus sadr pada waktu yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Musa sebagai nabi, Nabi Musa meminta Allah Subhanahu wa taala dengan sebahagian doa. Doa-doa itu berada di dia surat Taha. Kita membaca, ya biasa kita tahu doa-doa itu. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan seterusnya ada waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushtub bihi azri wa ashriku fi amri kai nusabbihaka kada. Itulah doa-doa Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi doa pertama beliau adalah tentang syarhus sadr. Ya Allah, lapangkanlah apa? Dadaku. Berilah kepada aku syarhus sadri ya Allah. Itulah doa Nabi Musa. Rabbi israhli sadri. Berarti dada Nabi Musa bagaimana? Banyak kesulitan di kehidupan Nabi Musa. Nabi Musa pada waktu yang sudah terjadi sebagai Nabi. Melihat masa depan. Masa depan bagaimana? Itulah Fir'aun. Raja Dolim. Raja yang senantiasa membunuh orang-orang yang melawan Fir'aun melihat masalah-masalah itu dan kesulitan-kesulitan itu. Karena itu meminta Allah Subhanahu wa taala dengan satu nikmat yang besar itulah syarhus sadis. Ya Allah, aku mau apa? Berjalan di jalan ini yang sangat-sangat susah. Karena itu saya apa? harus mendapatkan syarhus supaya saya apa menerima atau istiqamah atau sabar itulah doanya Nabi Musa Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wa wada'na anka wizrak. Kita bisa membaca wa wada'na anka wizrak dengan lagu ayat sebelumnya atau lagu khusus. Berarti lagu sebelumnya lagu apa negatif, bukan positif. Tapi ayat ini kita boleh membacanya apa sebagai uh, satu ayat eh, dengan lagu positif. Begini, alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Itulah positif. Tapi boleh kita membacanya dengan lagu negatif begini. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Berarti bukanlah bukanlah kami telah melapangkan untuk mudadamu wa wada'na dan bukanlah kami apa telah menghilangkan daripadamu bebanmu itulah lagu positif apa negatif boleh kita positif dengan satu makna positif membacanya. Wa wada'na 'anka wizrak. Kita sudah apa uh, menghilangkan dari daripadamu apa beban yang berat. beban yang berat. Wa wada'na 'anka wizrak. Berarti dengan kata ini Allah Subhanahu wa taala mau Eh, keluar dari nikmat yang pertama dan mau menjelaskan nikmat yang kedua. Nikmat yang kedua begini bahwa Allah Subhanahu wa taala menjauhkan apa semua keberatan dari engkau ya Rasulullah. Begini. Allazi angkata zahrak. Keberatan itu. Beban yang berat itu. Sudah apa? Allazi angkata zahrak, sudah memberatkan punggungmu. Sudah memberati punggungmu. Alladhi. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala kata alladhi anqada zahrak mau menjelaskan wizrak itu. Wizr, kata wizr itu maksudnya beban yang berat. Beban yang berat mungkin apa eh, sangat berat untuk manusia dan di sebagian <laughs> riwayat yang uh, luar biasa sebagian orang yang tidak khusyuk dalam salat mereka salat untuk mereka berat wa innaha itulah ayatnya di surah al-baqarah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin sesungguhnya apa salat itu berat salat itu yang besar. Kecuali orang khusyuk. Kecuali atas orang khusyuk. Mereka sederhana, mereka apa dengan ketenangan, dengan kemudahan melakukan salat. Itulah keberatan. Keberatan itu apa sudah memberatkan punggung Rasulullah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dan membantu Rasulullah dan menenangkan apa eh, masalah itu untuk Rasulullah. Ada satu persoalan, pertanyaan penting. Apa yang wizr itu di kehidupan Rasulullah? Beban berat itu apa di kehidupan Rasulullah? Karena Allah subhanahu wa ta'ala e, tidak menjelaskan bagi kita. Secara umum sudah mengatakan kepada kita dengan satu kata wizr itu. Wizr itu tidak jelas untuk kita. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala apa? Di kehidupan Rasulullah. Maksudnya di dengan apa tanda-tanda sebelumnya di surah Ad-Duha dan surah Al-Isra dan sebagian ayat yang berkaitan dengan eh, apa kata wiz di sini maksudnya risalah, maksudnya kenabian. Karena itu kita eh, sudah apa eh, pada waktu yang saya sudah menceritakan cerita Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai nabi. Nabi Musa melihat, uh, masa depan itu berat sekali karena itu meminta Allah Subhanahu wa taala dengan apa doa sarhus sadr itu. Itulah apa eh, wizr itu. Sebagian mufassir sudah mengatakan wizr itu mungkin wahyu karena wahyu itu berat untuk Rasulullah. sebagian apa mufassir sudah mengatakan mungkin mak eh, maksudnya Allah Subhanahu wa taala kesesatan kesesatan rakyat. Rasulullah pada waktu yang apa mengundang mereka untuk agama Islam, tapi mereka sesat. Tapi mereka melawan Rasulullah. Itulah berat untuk Rasulullah. Atau gangguan mereka kepada Rasulullah. Itulah berat untuk Rasulullah. Atau Rasulullah sedih. Yang duka, duka cita untuk siapa? Untuk pamannya Abu Talib, untuk istrinya Khadijah, yang eh, men, eh, apa, menyebutkan tahun itu dengan tahun huzun itu. Itulah kata Rasulullah. Tahun ini tahun huzun. Karena sudah wafat istrinya Khadijah. Sudah wafat pamannya Abu Talib itu. Tetapi itulah salah satu contoh maksudnya asli dan eh, katanya para kebanyakan mufassir maksudnya asli di ayat itu adalah risalah, adalah kenabian untuk Rasulullah. Yang Allah subhanahu wa ta'ala pada waktu yang menjadikan Rasulullah sebagai nabi, kemudian itulah berat untuk Rasulullah. Tapi dengan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala jadi sederhana, jadi mudah untuk beliau. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَرَفَعْنَا laka zikrak. Dan kami apa meninggikan bagimu sebut se, apa sebutanmu, namamu. Allah Subhanahu wa taala apa meninggikan nama Rasulullah. Kalau kita mau membahas tentang Allah Subhanahu wa taala di agama Islam, harus membahas tentang Rasulullah. Kalau kita mau azan, kita bersaksi wujudnya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Kemudian hmm. kita harus saksi dengan nama Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Berapa kali kita apa menyebutkan nama Rasulullah, menamakan nama Rasulullah, zikir Rasulullah senantiasa berada di lisan-lisan kita untuk sholat. Minimalnya lima kali per hari. Itulah mungkin tafsirnya warafa'na laka zikrak. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala mau mensyaratkan dengan azan. Atau mau mensyaratkan dengan apa? Nama-nama Rasulullah, nama Rasulullah sama Islam, sama Quran. Di sebahagian apa persoalan begini bahwa surah ini surah Makkiyah. Berarti sebelum hijrah Rasulullah sudah turun atas Rasulullah. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala waktu itu meninggikan nama Rasulullah. Para mufassir menjawab begini, bahwa itulah kabar gembira untuk masa depan kepada Rasulullah. Banyak gangguan pada waktu itu di antara orang-orang musyrik kepada Rasulullah. Banyak apa masalah, banyak apa kesulitan di, di Mekah atas Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala mau menenangkan dada Rasulullah. Wahai hambaku, wahai Rasulku, itulah kabar gembira untuk masa depan. Kami akan meninggikan namamu di antara semua orang-orang Muslim, bahkan di antara semua manusia. Mungkin kita menafsirkan, oh sudah selesai kabar gembira Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara kita sekarang kita apa, mendengar banyak kali nama Rasulullah. Tapi tafsir aslinya adalah di zaman Imam Zaman Allah Ta'ala Farajahu Syarif. Pada waktu itu agama Islam apa di seluruh alam apa akan sebarkan di seluruh alam. Semua orang jadi Islam, jadi Muslim. Semua mereka menerima Islam. Semua mereka apa taat kepada Imam Zaman. Itulah akhirul zaman. Itulah zaman apa kemunculan Imam Zaman. Pada waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala kita melihat dan kita insya Allah kita masih hidup dan merasa waktu itu dan insya Allah bertemu dan uh, walaupun mata kita tidak layak insya Allah kita apa melihat wujudnya Imam Zaman Ajalallah Ta'ala Pada waktu itu semua apa speaker akan menjelaskan akan apa menyebarkan kata Rasulullah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah berarti itulah kabar gembira Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah mungkin maksudnya akhir zaman itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagi kita dua kaidah fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra Sesungguhnya sesudah kesulitan atau kesukaran ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Berarti dua kali itulah tekanan untuk satu kaidah. Dua kali Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan kaidah tersebut. Banyak kesulitan di antara kita. Mungkin kita berpikir maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala kesulitan dunia atau kesulitan ekonomi. Bukan maksudnya apa khusus ekonomi, bukan. Banyak kesulitan di antara kita. Kesulitan rauhani ada. Kesulitan tentang agama ada. Kesulitan maknawi ada. Banyak anak-anak kita mungkin jauh dari agama. Mungkin jauh dari salat, puasa mungkin jauh dari zikir Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesulitan bukan duniawi itu, maknawi itu. Banyak pikiran di antara kita, pikiran yang salah, pikiran yang dosa maksiat. Itulah kesulitan duniawi dan maknawi. Kedua-duanya boleh kita menafsirkan ayat itu dengan apa? Tafsir itu. Tapi ada di apa terjemahan itu begini bahwa fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Bukan sesudah, bukan. Katanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah ma'a. Ma'a itu berarti di sampingnya adalah kemudahan. Banyak kesusah, kesusahan di antara kita. Tapi banyak kemudahan juga di antara kita. Kalau seorang semua kehidupannya susah, mungkin orang itu putus apa putus asa. Mungkin orang itu apa tidak boleh menerima kesulitan itu. Tetapi sebahagian cahaya dari kemudahan ada di antara kesusahan itu. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala begini. Bahwa hmm. dalam kesusahan duniawi ada kemudahan duniawi. Dalam kesusahan maknawi dan batini banyak kemudahan maknawi. إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا Kalau seorang mendaki gunung, seterusnya akan turun. Itulah kaidah, itulah sunnat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara kita, di kehidupan kita. Di suatu riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa'alam, wa'alam, inna ma'al usri yusra." Ketahuilah apa sesungguhnya dengan kesusahan dengan kesusahan adalah kemudahan. Wa anna ma'as sabri an-nasrah. Sesungguhnya dengan kesabaran adalah kememangan. Wa anna al faraja ma'al karabi. Kata karab itu kita apa mengetahui kata karab itu kara karbu bala. Karbu bala maksudnya kesukaran banyak kesukaran, banyak bala dan fitnah di Sahara Karbala itu. Annal faraja ma'al karaba. Berarti dengan semua kesukaran dan kesusahan dunia adalah faraj itu. Kemunculan itu. Kelapangan itu. Itulah faraj itu. Itulah hadis Rasulullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Dua tausiah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Wahai Rasul, maka apabila kamu telah selesai apa satu urusan, satu urusan. Kerjakanlah dengan urusan lain. Kata fansab itu. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu. Hendak hendaknya kamu berharap wa ila rabbika farghab. Ila rabbika maksudnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niat, niat kita ikhlas, niat kita Allah Subhanahu wa taala. Niat kita harus ilahi. Wa ila rabbika. Kalau kita mau kerja kerja kita selesai. harus berusaha untuk kerja lain. Kita harus mulai kerja yang kedua. Berarti apakah boleh satu orang tanpa kerja? Tidak boleh. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ Kalau kita berurusan khusus, urusan itu juga harus berniat. Niat itu harus ikhlas. Niat itu harus ilahi. Tanpa niat. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala menerima? Tidak menerima. Tanpa niat itu. Sebahagian kerja kita mungkin tanpa niat. Kalau kita kerja mau membeli, menjual. Lahirnya tanpa niat. Tapi batinnya kita berusaha. Kita jihad untuk keluarga. Itulah niat itu, niat ilahi, batinnya itu, niat kita di batinnya. Di sebagian tafsir sudah ditafsirkan begini bahwa tentang fa'idha faragta fansab. Kalau satu kerja sudah selesai, engkau harus apa mulai kerja baru. Di sebagian riwayat sudah ditafsirkan maksudnya kerja pertama adalah salat wajib. Yang kedua adalah doa dan zikir. Atau di sebagian riwayat lain. Ketika selesai salat wajib itu engkau mulailah apa? Salat nafilah atau salat sunnah mustahab itu. Satu riwayat sudah menjelaskan begini. Kalau engkau sudah selesai apa wajib. Bukan salat, bukan khusus salat. Satu wajib sudah selesai. Engkau harus memperhatikan apa mustahab itu. Kalau engkau sudah selesai jihad, engkau harus ibadah seterusnya. Atau di sebagian riwayat, kalau selesai jihad, jihad duniawi itu, engkau harus jihad maknawi itu. Atau jihadun nafs itu. Perjuangan sama nafsu, hawa nafsu itu. Perang asli kita adalah perang kita sama apa hawa nafsu itu. Iya, Itulah di suatu riwayat. Di sebagian riwayat uh, berkaitan dengan apa tafsir surat al duha dan surat Al-Insyirah begini. Kalau selesai risalah itu engkau harus memperhatikan dengan syafaat kepada hmm. umatnya. Umat Rasulullah. Itulah riwayat-riwayat itu. Di sebahagian riwayat dari Ahlul Bait dan di sebahagian buku-buku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti Alusi, katanya Alusi. Atau di Sawahidu Tanzil dari Hakim ini sudah men apa, mengatakan maksudnya apa fansab itu adalah apa wilayah Amirul Mukminin. Wilayah Amirul Mukminin. Tapi riwayat itu kalau kita mau membahas mungkin contoh, mungkin salah satu batinnya, mungkin apa eh, takwilnya, bukan tafsirnya. Kita di tafsirnya tidak bisa dengan jelas mengatakan itulah maksudnya fansat Itu maksudnya Amirul Mukminin, bukan. Bukan maksudnya Amir al Mu'minin. Karena itu sebagian tafsir ahlu Sunnah wal Jamaah sudah menjawab kepada kita. Oh, kalau maksudnya Amir al Mu'minin, Allah subhanahu wa ta'ala harus mengatakan apa? Di sini fansib, bukan fansab itu. Karena fansib itu maksudnya apa menjadikannya Amir al-Mu'min sebagai khalifah seterusnya Rasulullah. Karena fansib. Maksudnya kita, maksud kita dari kata-kata tersebut itulah sebahagian tafsir yang ada di sebahagian riwayat. Dan menurut kita kalau sudah disebutkan nama Amir al-Mu'minin di bawah ayat itu maksudnya ta'wil, bukan tafsir. Bukan tafsir. Berarti maksudnya asli Allah subhanahu wa ta'ala satu urusan selesai. Urusan baru harus mulai. Itulah katanya Allah subhanahu wa ta'ala. Aslinya begini. Dan apa tentang salat wajib, tentang satu urusan wajib, tentang taat, tentang mustahab itu semuanya contoh untuk apa kata-kata tersebut. Tetapi tentang Amir al-Mu'minin dan Ahlul Bait dan tentang wilayah itu itulah namanya takwil dan bukan tafsir cukup untuk kita sekarang. Dan salah satu contohnya tentang Syahrul Sadr adalah di Mekah pada waktu yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk di Mekah dan Mekah itu sudah memang umat Islam banyak orang yang mengganggu Rasulullah. Banyak orang yang membunuh orang-orang Islam. Dan waktu itu mereka masih hidup. Tetapi Rasulullah tidak memberi balasan kepada mereka. Memaafkan semua mereka. Dan sudah mengatakan al yawm yawmul marhamah. Hari ini adalah hari rahmat hari maghfirat, hari afu kepada mereka, hari maaf. Karena itu adalah afu untuk umum manusia, walaupun gangguan mereka jelas untuk umat Islam, kepada umat Islam. Itulah contohnya bagus untuk Syahrul Sadr, apa untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ayat yang eh, sudah saya menulis tentang syarhusat, tentang misalnya untuk ila rabbika farghab. Tetapi insyaallah kalau ada waktu yang lain kita boleh uh, insyaallah masuk sekali lagi dan membaca riwayat-riwayat itu dan ayat-ayat itu. Dan kata terakhir saya, riwayat itu yang sudah selesai awalnya dari Rasulullah tentang ayat tersebut. Afaman syarah Allah sadrahu lil Islam. Fahuwa ala nurin min Rabbih. Kemudian Rasulullah pada waktu yang membaca ayat itu kepada sahabat-sahabatnya menjelaskan begini inna nur idza waqa'a fil qalbi wan syarah pada waktu yang nur itu nur ilahi itu masuk di dada seorang mukmin dadanya apa akan lapang akan terbuka untuk menerima semua kesulitan Sebagian sahabat sudah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, فهل لذلك علامة يعرف بها ya Rasulullah apakah nur itu yang masuk di dada seorang mukmin mempunyai tanda khusus atau tanpa tanda Rasulullah menjawab kepada si sahabat begini qal at-tajafi an daril ghurur wal isti'dad lil maut qabla nuzul al maut Itulah tandanya. Barang siapa yang mempersiapkan dirinya untuk maut, untuk akhirat. Setiap hari, setiap saat memperhatikan kepada waktu itu, kepada ajal, kepada apa sakratul maut, kepada akhirat. Orang itu sebenarnya apa mendapatkan nur itu dan cahaya itu masuk di dadanya. Walaupun tidak mungkin orang itu tidak mengetahui, mengetahui. Tapi aslinya nur itu mempersiapkan satu manusia untuk hari akhirat. Itulah tandanya di lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau oh, syafaat ahlul bait, syafaat Imam Ridha alaihi salatu wassalam akan disampaikan kepada kita semua insyaallah insyaallah wabillah eh, eh, terima kasih banyak dan kalau ada persoalan dan pertanyaan tentang surah ini atau riwayat-riwayat atau masalah lain insyaallah kita siap akan membahas insyaallah afan sudah terlambat وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا جزاء رباني دي إن شاء الله سأبقى روان untuk bertanya. Ya, insyaAllah Al-Fakir bagi masa sekitar uh, minit untuk uh, siapa yang um, ada soalan boleh tanya Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Saya Pak Lah daripada Kolombo ingin bertanya Apabila kita, eh, setelah kita baca fatihah dalam sembahyang Kita akan membaca surah Surah Wadduha dengan surah Alam Nasrah Antara dua surah tadi itu adakah perlu kita baca Bismillah Bismillah itu, eh, makasih Itulah masalah yang penting di sebahagian apa di sebagian riwayat ada kalau pada waktu yang sudah apa turun atas Rasulullah satu Bismillahirrahmanirrahim maksudnya begini maksudnya sudah mulai satu surah baru berarti kalau kita apa eh, aslinya dua surah ini satu surah apakah boleh kita tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim atau boleh boleh kita harus membaca Bismillahirrahmanirrahim karena sudah tertulis sudah diwahyukan Rasulullah dengan kata Bismillahirrahmanirrahim karena itu lahirnya dua surah kalau satu surah Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman dengan Bismillahirrahmanirrahim alam nasrah laka hikmahnya filosofinya apa kita belum tahu Mungkin ada sebahagian filosofinya di sebahagian riwayat. Tapi maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala pasti ada satu maksud, satu mungkin manfaat, satu hikmat yang mungkin jauh dari kita. Lahirnya dua surah. Dan setiap surah mempunyai Bismillahirrahmanirrahim khusus. Tetapi aslinya dan batinnya itu satu surah. Dan kita insya Allah, eh, bukan di antara kita sebagai syiah, bukan. Di antara ahli sunnah wal jamaah juga begitu. Dan mereka juga yakin kalau kita mendengar satu kiraah dari misalnya Ustaz Abdul Basit, Muhammad Abdul Samad, atau Ustaz Menshawi, dan semua mereka orang syafi'i. Ketika mereka membaca surah Abu Ahad, kemudian kita mereka membaca surat Al-Insyirah. Alam nasrah laka sadrak. Berarti seterusnya surat Al-Duha surah Al-Insyirah apa? Tempatnya. Dan surah al duha sudah dilengkapi, sudah disempurnakan dengan surat Al-Insyirah. Dengan nikmat-nikmat Tuhan yang sudah diberi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu persoalan dari Puan Zalina dalam peristiwa Nabi Musa yang menyelamatkan diri dari Fir'aun pada ayat 63 surah uh, suara suara perkataan bah ada yang banyak apa sebenarnya merujuk kepada laut atau sungai sungai Nil Persoalannya apa? Persoalannya apa? Tentang apa sungai itu atau bahar itu hmm. atau lautan itu atau tentang apa e, bantuan Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya bagaimana itu? Berarti belum jelas bagi bagi saya persoalannya. Assalamualaikum Ustaz. uh, yang perkataan bah tu uh, saya kawan saya beritahu saya dia ada belajar dia kata perkataan bah itu sebenarnya merujuk kepada sungai bukan laut sebab kita selalu yang saya betul, selalu dengar lah biasanya uh, laut sebab dalam yang Quran yang tafsir yang kami ada biasanya lah yang sunni pun semuanya tulis tulis laut tapi dia cerita dekat saya, dia kata sebenarnya bukan laut itu sebenarnya sungai, merujuk pada sungai Nil. Dalam peristiwa yang waktu uh, Nabi Musa pukul air tu dengan tongkatnya. Uh, yang tu bukan dekat laut, dia kata dekat sungai. Betul, Betul. ke Ustaz? Uh, ah, dikebanyakan, dikebanyakan tafsir sudah apa menjelaskan begini bahawa bukan sungai Nil itu. Itulah Baharul Ahmar itu. Bahar yang merah itu. Berarti eh, apa lautan yang merah itulah katanya di antara umum namanya Bahrul Ahmar. Tapi awalnya begini di lautan itu satu tempat yang apa tipis itu mereka lewat dari tempat itu. Ya, oh. berarti mereka masuk des, ya, sampai di awalnya bahar itu lautan itu kemudian lewat dari apa satu tempat yang kecil, bukan satu <laughs> apa lautan yang mungkin eh, seratus kilometer, bukan. Mungkin satu kilometer begini, satu dua kilometer. Dan eh, seperti itu contohnya banyak di misalnya di antara eh, negara-negara kita mungkin satu bah itu lautan itu awalnya begini satu orang misalnya eh, sudah eh, apa mungkin misalnya apa naik kapal dari sini ke sana misalnya orang itu lewat dari apa dari sungai atau lautan sudah lewat dari lautan walaupun mungkin tempatnya kecil mungkin itulah contohnya apa katanya Allah Subhanahu wa taala katanya bahar itu bukan sungai bukan berarti maksudnya asli Allah subhanahu wa ta'ala bukan sungai Nil. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala di lisan kebanyakan uh, mufassir begini. Itulah Bahrul Ahmar itu. Dan e, satu persoalan sudah lewat e, di minggu yang lalu tentang uh, kalau saya berpikir tentang masalah syafaat. Karena Ustadz Faizal sudah mengatakan kepada saya itulah eh, apa persoalan yang eh, saya saya sudah paham eh, persoalan yang belum lengkap eh, dan eh, persoalan itu tentang seterusnya syafaat itu apakah boleh seorang yang mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Rasulullah apakah boleh maksiat Apakah boleh seorang yang Allah subhanahu wa ta'ala memberinya kabar gembira tentang surga? Orang itu maksiat, orang itu dosa. Tidak boleh. Berarti masalah hmm. syafaat dan masalah maghfirat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita tentang masa yang sudah lalu, sudah lewat. Tentang zaman yang sudah selesai. Bukan untuk masa depan. Masa depan kita harus berusaha. Kita harus apa kerja. Kita harus amal solih. Untuk masa depan. Banyak orang yang Allah subhanahu wa ta'ala mensyafaati mereka. Atau mengampunan mereka. Mengampuni mereka. Tapi mereka tidak mendapatkan akibat baik tidak ada husnul khatimah, husnul akibah di kehidupan mereka. Seperti riwayat-riwayat kita. Barang siapa yang nikah sama satu wanita atau sama satu pria. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin setengah agamanya. Oh, agamanya alhamdulillah selesai. Bukan engkau harus berusaha untuk setengah yang lain. Berarti 50% sudah selesai dengan pernikahan itu. Kita harus berusaha untuk apa 50% lagi. Sudah selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala setelah Lailatul Qadar sudah mengampuni kita salah satu nama Idul Fitr itu Idul Fitri namanya begini. Kenapa namanya Idul Fitri? Karena satu orang ketika selesai bulan puasa sudah rujuk kepada fitrahnya. Berarti sudah selesai, sudah terhapus semua dosa-dosanya, maksiat-maksiatnya. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala menjamin untuk masa depannya? Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala sudah apa? Mengampuni dosa-dosa sebelum waktu itu. Tapi seterusnya orang itu harus berusaha. Mungkin, mungkin satu maksiat membakar orang itu, manusia itu. Mungkin satu maksiat menjadikannya sebagai seorang musyrik, seorang kafir. Memasukkan orang itu dalam neraka jahanam. Mungkin satu maksiat saja. Kita pernah mendengar satu riwayat dari apa mungkin dari Salman atau Abaza. Hmm. Saya sudah terlupa. Itulah jadi Abazar atau Salman begini bahwa kalau beliau sudah mengatakan pada waktu yang Rasulullah sudah mengatakan kepada aku kalau seorang mukmin membaca zikir kata Allahu Akbar kata Subhanallah kata Alhamdulillah setiap apa zikir itu sebagai apa satu pohon sudah tumbuh di apa surga untuk manusia. Ketika seorang mukmin zikir kata subhanallah sudah terjadi sudah ciptakan sudah ciptakan satu pohon misalnya pohon kurma pohon hmm. apel pohon lain pohon buah-buahan Pada waktu itu Abazar atau Salman sudah mengatakan, oh kalau begitu banyak pohon, banyak apa eh, taman untuk kita di surga. Rasulullah menjawab kepada beliau, benar. Tetapi kalau tidak membatalkan zikir itu dengan amal yang tidak solid amal buruk, amal maksiat. Kalau seorang senantiasa zikir, mungkin satu tempat menghinakan apa satu orang mukmin. Penghinaan itu membakar semua pohon-pohon tersebut. Itulah katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga semua amal kita, semua ibadah kita, insyaallah senantiasa ada, tidak terhapus dengan amal apa buruk amal maksiat insya Allah dan semoga insya Allah semua amal kita semua zikir kita insya Allah diridai Allah subhanahu wa ta'ala afan sudah uh, selesai atau ada satu persoalan lain dalam eh, Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ustaz Uh, Ustaz, saya uh, saya nak bertanya tentang ziarah Jamia Kabira. Ustaz boleh terangkan tak tentang fadilat kita membacanya kalau di dalam bulan Zulkaidah ini uh, terutama dan nak dekat uh, wilada Imam Ali Reda ni kan. Uh, jadi uh, fadilat lah, fadilat ziarah Jamia Kabira. Uh, mungkin Ustaz boleh terangkan sedikit untuk kita amalkan lah. Itu, itu saja Ustaz soalan saya. Ah, syukran Ustaz. Tentang ziarah jamaah kabirah, uh, saya pernah mendengar dari suatu ulama yang besar. Ulama itu namanya apa Ayatullah Murwarid. Kalau kita search dan cari namanya Ayatullah Murwarid di kota Mashhad, uh, kota Imam Ridha, alaihi wassalam, saya eh, waktu itu dua 20 apa hampir tiga 30 tahun yang lalu. Tiga 30 tahun yang lalu saya eh, masuk di rumahnya sama beberapa teman saya, kawan saya. Satu kelompok hampir eh, 10 orang masuk di rumah beliau. Dan eh, kemudian kita apa meminta satu tausiah yang besar kepada beliau. Kalau mungkin engkau memberi tausiah kepada kita. Satu tausiah yang baik, sangat baik, sangat berat. Beliau sudah mengatakan kepada kita, kalau kalian mau menziarahi Imam Ridha. Atau satu imam. Satu maksum. Paling lengkap dan paling sempurna ziarah adalah ziarah jamiah kabirah. Itulah katanya Ayatullah Murwad. Berarti, kenapa? Karena banyak kemuliaan yang kita membaca di ziarah kabirah. Tidak ada di ziarah lain. Ziarah Aminullah bagus, sangat bagus. Kepada Amirul Mu'minin dan kepada semua imam. Tapi ziarah jamaah kabirah yang lebih lengkap dan lebih sempurna. Dan uh, khususnya uh, kata-katanya dan kalimat-kalimatnya yang kita kalau dengan terjemahannya, membacanya sangat-sangat luar biasa itu. Ziarah al Kabira. Itulah katanya Ayatullah murwari. Dan eh, katanya terakhir dan persoalan terakhir dari eh, Puan Nuna. Assalamualaikum jami'an. Afan. Dalam bulan Zulqa'dah ada salat apa sunat taubah yang mana kita apa laksanakan pada hari Ahad salat uh, salat anak. Apakah ada waktu yang tepat untuk laksanakan salat itu sebab ada kawan anak apa cakap apa sekitar jam 8 pagi hingga 10 pagi. Eh, eh tetap salat taubah itu salat taubah yang secara umum apa taubat itu waktunya cepat. Kita harus taubat. Tidak membutuhkan sholat khusus. Kalau kita taubat, taubatnya apakah oh, saya harus apa sabar untuk malam kemudian taubat? Bukan. Taubat itu cepat-cepat. Kita harus taubat. Kita harus apa pada waktu yang kita menyesal dari satu masalah, satu dosa, satu perkataan. Kita taubat, astagfirullah. Dan lahirnya kata istighfar itu. Kita beristighfar, astagfirullah rabbi wa atubu ilah. Berarti kita menyesal dulu, kemudian istighfar. Kalau apa ada amal yang tidak baik, kita harus memperbaiki amal itu. Misalnya kalau ada harta orang lain di harta kita, kita harus me, apa, mengembalikan harta itu kepada pemiliknya. Begini, itulah taubat aslinya. Dan taubat itu tidak membutuhkan salat khusus. Tetapi ada riwayat untuk taubat kita dan batin kita insya Allah apa dengan batin dengan karena di salat ada suasana khusus ada keadaan khusus yang seorang yang salat apa mendapatkan apa keadaan maknawi itu mungkin maksudnya begini karena itu tentang salat taubat insya Allah nanti saya insya Allah akan menjelaskan tentang sholat taubah beberapa kata ulama. Insya Allah. Insya Allah untuk nanti. Apa? Ah, ya, insya Allah eh, jelas. <laughs> Semoga jelas insya Allah. Eh, eh, karena tentang salat taubah dan taubah kita, taubat asli kita. Taub. Dan fakta fakta faktanya taubah Eh, Insya Allah nanti kita akan membahas tentang salat taubah dan sebagian eh, perkataan tentang dan riwayat-riwayat dan kata-kata ulama tentang taubah. Insya Allah nanti. Afwan. Jazakallah khairan jaza atas jawapan yang diberikan pada eh, pada Ustaz Syed Al-Albani. InsyaAllah uh, Ana menjemput uh, Ustaz untuk uh, untuk memimpin bacaan doa penutup majlis. InsyaAllah Ustaz. Tafadhal. Alhamdulillah Ustaz Hasan sekarang berada di antara kita. Dan eh, wujud beliau berkah dan memberkahi kita. Dan saya minta beliau yang insyaAllah doa penutup majlis kita insyaAllah. Silakan Ustaz Hasan. Silakan. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain anak kadang-kadang kurang bagus Ustaz. Dan nah, itu yang baca tahra Ustaz Ustaz. Astaghfirullah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah afan Ustaz diwasi. Insyaallah untuk uh, ajak semua mukminin mukminat diperkenankan Allah dan hajat semua yang menitip hajat-hajatnya pada kita pada malam ini didengari oleh Allah dan pintu rahmat dan pintu ijabahnya dibuka untuk kita insyaAllah.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 Dan juga untuk kerahmatan dan maghfirah kepada yang telah meninggalkan kita di kalangan mukminin mukminat, keluarga kita khususnya kepada orang-orang saleh, para aimatul ma'sumin. Al-Fatihah ma tasbiku bi salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki يوم الدين na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم على الضالين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد شكرا سائر أفضل سائر وجزاكم الله خير جزاء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم جزاك الله jazak جزاء Ustaz Syahri Afani atas penyampaian atas penyampaian kelas beliau pada malam ini dan juga uh, terima kasih. Uh, Afan Syed Nah. Uh, saya beberapa hari depan mau ke uh, tanah suci Madinah uh -huh. untuk apa musim haji dan minta doanya kepada semua uh, eh, mukminin mukminat teman-teman hadirin hadirat dan uh, saya di sana insya Allah mendoakan antum semua dan semoga insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala memberi rezeki haji insya Allah kepada semua antum sekalian insya Allah. Afwan, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah Ustaz Santo. Jazakallah khairan jazak kepada semua yang mengikuti kelas. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan di hari yang sama. InsyaAllah. Saya tutup majlisnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.